Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به نفعنا الله به ونفعنا الله ببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد فصل kita tesih bahas sesuatu hukum-hukum yang masih berkenaan dengan kewanitaan ataupun untuk urusan para wanita. yang kemarin kulolan panjenengan sampun bahas masalah head. Sampun diterangkan wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman ghalibuhu sittun aw sab'un. Head niku sithik-sithike sedina sewengi. Kata-kata yaumun walailah niku gampangane ngoten ay 24 jam dikatakan 24 jam itu keluar terus itu namanya head atau walaupun beberapa hari caranya ngitung tetapi kok dalam beberapa hari itu kalau dijumlahkan kok ada 24 jam maka itu juga head tapi nek medal boten wonten sejumlah satu hari satu malam atau 24 jam niku namine boten head. Niki kula namung ngomongno masalah yang berhubungan dengan head yang global saja karena lebih detailnya harus dipelajari sebab senapa tentang isi daripada head ini sangat banyak sekali. Jadi saya hanya menyampaikan yang global saja jadi 24 jam untuk satu hari satu maghrib. Apakah notos terus Pak? Ya dimungkinkan notos terus. Tetapi dikatakan keluar. Andaikan ada umpomo tempat keluarnya itu ditempeli kapas kok teng masih berupa berwarna. Itu masih dikatakan keluar. Tapi nek kira-kira pun ditempeli kapas cap-capannya kok sudah tidak berwarna, itu namanya sudah tidak keluar. Jadi ngeten niki memang sulit dan memang harus diperhitungkan oleh setiap ibu-ibu atau setiap wanita. Sebab nek dihitung walaupun keluarnya empat hari atau lima hari neng nek dihitung kok satu hari pertama hanya dua jam bar niku terus bersih. Hari kedua hanya tiga jam. Itu nek dikumpulno tidak ada 24 jam. Niku namine mboten head. Nah terus pripun salate kudu dikodok. Karena rumangsane ditinggal sebab rumangsa head, jebule mboten head. Terus carane pripun? Ya dikodoki. Wong mboten head. dong abot Pak. Iya, memang oleh surga kuwi abot. Tapi nek head bebas. Ini head bebas. Artinya bebas, sholat itu tidak usah dikodohi Nah yang paling banyak head itu 15 hari 15 malam. Umumnya 6 hari 6, 6 hari atau 7 hari. Winginane pun kula terangkan Wa aqallun nifasi halahdotun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibu arbauna yauman. Kalau nifas itu hanya satu tetes saja paling sedikit paling banyak 60 hari umumnya 40 hari ya umumnya 40 hari subhanallah pada masa-masa seperti itu wanita itu memang butuh rahimnya itu istiroha jadi nek dipikir ya kita ngerti ngerti ngerteni bilih seorang wanita itu dikala habis melahirkan terus di situ ada nifas lalu goro-goro nifas dia diharamkan untuk dikumpuli karena itu termasuk dikatakan junub ya, termasuk dikatakan belum suci itu sebuah rahmat kok umpama kok langsung sehat ngono harus nah, kira-kira ya sing ora sing ora kuat ya sing lanang maka di sini ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nopo memberikan hikmah yang luar biasa di waktu seharusnya istirahat wanita itu dikasih nifas. Nggih, ya, diamot-amot. Wa aqallu tuhri bainal haidhataini 15 yauman. Nggih. Ya, sidik sidike masa suci antara dua head itu 15 hari. Nah, paling sidik-sidik eh, mengapa? Umpama sesasi bulan Maret. Bulan Maret niku akeh-akeh nek head pinten? 15 hari. Iku paling banyak. Berarti masa sucinya hanya 15 hari itu paling sedikit berarti. Lah terus walahat dari aksarihi. Untuk urusan suci itu berapa banyak paling banyak tidak ada aturan. umpamamu mboten khat terus selama hidup ya ndak apa-apa. Seperti yang dialami oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan wanita zaman sekarang juga masih banyak. Wanita yang tidak head itu banyak. Bahkan saya mengenal salah satu di antaranya seorang hafizah, ada seorang wanita, beliau hal hafizah diparingi kali Gusti Allah dalalah mboten khat. Itu itu pertolongan Allah luar biasa. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina. Umur yang paling sedikit dikatakan wanita itu mungkin mengeluarkan wakhat adalah 9 tahun. Demot-demot. Jadi nek ana wong iki komariah lho nggih. Hitungane menapa komari komariah. Komariah niku ngertos. Komariah niku Hijriah Hijriah, mboten sing mboten sing miladiah, mboten sing Masehi. Jadi nek dihitung 9 tahun itu kok wanita niku wis ngedalno darah itu namanya head. Ini nek 6 tahun ngedalno darah niku mboten head. Dia emot kurang dari 9 tahun. Ada yang mengatakan 9 minimum 9 kurang 14 hari atau 9 kurang eh 4 bukan 14 9 kurang 15 hari paling tidak nah, ning ngoten niku juarang lha dalile Pak daliluhu al wujud mengapa lianna kullama la dhabita lahu fi syar'i wala fil lughah yurja'u fihi ila al wujud sesuatu yang tidak ada aturan khusus di dalamnya di dalam syariah dan tidak ada pembahasan khusus di dalam urusan lughah dikembalikan kejadian itu menurut ono pora. Ya, Imam Syafi'i mengatakan nopo ajabu ma sami'tu minan nisa nisa utihama tahidna litis isinina. Beliau Imam Syafi'i mengatakan aku gumun banget mendengar tentang wanita ada yang mengatakan bahwa ada wanita di daerah Tihamah itu head dalam umur 9 tahun. Jadi memang ada cara wujudnya ya ono alam dunia. Dari dalil yang wujud itu artinya dari adanya wanita 9 tahun itu head maka dijadikan standar hukum di, di, di, di, difatwakan di dalam madhab syafi'iyah bahwasanya dalil yang menerangkan tentang sembilan tahun itu mengeluarkan kalau mengeluarkan darah dikatakan head dalilnya adalah daliluhu al-wujud karena memang ono contoni hanya nah, teniki min jumlatil istiqroiyah jadi ini dari pengamatan bukan dari istidlaliyah dari dalil maksudnya karena yang yang yang yang semestinya lu apa napa wonten Pak dalil kok istiqroiyah? Ya niki wau sing kula winginane kula terangaken. Jadi untuk bahasa khat itu berapa hari berapa hari itu semua itu rata-rata gunakan dalil istiqroiyah. Dalil yang dari pengamatan tatabuk yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ning ngeten iki nek tong Indonesia jarang. Jarang maksudnya nopo? jarang niku biasa nek 9 tahun kok ngantek head niku jarang banget Jarang li sangat. Lah sekarang kita berpijak wa aqallul hamli sitatu ashur. Ini lagi ini nanti butuh pemikiran sithik. siti sithike wong hamil niku enam tahun. Eh, eh kok 6 tahun to? No? 6 bulan. buat enam tahun ya jenggoten metune. Ya. siti sidik uang hamil 6 bulan. Jadi 6 bulan lahir. Lho lagi 6 bulan kok lahir? Ya niku kena ditompo. Karena apa? Dalam kaitannya syariah, iki mungkin ada hal yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Di sini nanti Allah akan menerangkan rahasia tentang sidik-sidik hamil mengapa ada mengapa dikatakan 6 bulan. Nanti rahasianya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Intine nek ana wong lairno lho diitung sangka nikahe sampai lahir kok kira-kira 6 bulan lahir itu dimaklumi sebab mungkin satu kali anteman langsung hamil terus 6 bulan setelah itu lahir patut-patut baik tetapi nek lagek telung bulan kok lahir ya Itu namanya al-maca'u. Al-maca' dhisik memetu. Lah, wa aktsaruhu arba'un sinina, yang paling banyak empat tahun. Anda berpikir bu, oh, petang tahun, nggih. Siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i niku dalam kandungan empat tahun. Dan Anda jangan berkata mosok ono saya ketika masih ada saya dulu ketika ada di Jeporo saya ada di napa satu kiai saya namanya Pak Kiai Mawardi Pak Kiai Mawardi itu diantaranya tukang diantaranya pun namanya kiai pun tab seorang tabib seorang tukang memberi tombol. itu diantaranya memiliki pasien orang Jepara sana di daerah namanya Jobo Kuto Jobo Kota, Jadi wis karepmu. Jadi kota niku maksudnya nama desa sing kalau Anda pengin ke Jepara niku dekat e, Pantai Kartini. Itu di situ ada satu orang yang ketika ham, ibunya hamil orang ini empat tahun. Jadi diriwayatkan ibunya sama ayahnya itu Amit Sewu dalam urusan produk yang nantinya akan menghasilkan anak ini itu terjadinya ketika ibunya melaksanakan haji sama bapaknya. Pulang setelah dari Mekah menuju ke Madinah, di Madinah alhamdulillah mengalami pembuahan. Ngono ya, pembuahan ki apa dari mulai itu headnya terhenti setiap diperiksakan ke dokter pokok itu ada isine wonten. Jadi ada ada bayinya. Terus ngantek patang tahun nembe lahir. Yo, hebate syariah kuno kono iku. Lahir bono jenggote bono aku inget nih wis pokoke patang tahun. Unen-unene unen dukun niki termasuk ilmu nopo tetapi biasane semakin lama niku semakin cerdas. Ngono semakin lama semakin cerdas. Mungkin nak jero sekolah aneh itu. Nah, yang punya kita nana nih Aksaruhu arba'u sinina. Nah, anak lahir jepret niku kemungkinan empat tahun. Bahkan ah banyak sekali lah contoh-contoh seperti itu banyak sekali, banyak sekali. Wa ghalibuhu tis'atu asyurin. Umume 9 bulan. Umume 9 bulan. Pada cerita tentang kelahiran kita mendapati kelahiran orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mumian setelah itu dikatakan rafi'an ra'sahu ila sama lalu beliau dangak melihat ke langit mumian bidzalika raf'i ila su ila anna lahu eh, apa? mumian bidzalika raf'i menunjukkan mengisyarahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki pangkat yang luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu dilahirkan tanggal 1 Ramadan. Mulai kecil setiap pagi wis pokoke subuh tet beliau tidak mimik mboten mimik sama ibunya sampai maghrib nembe purun mimik Sampai di zaman si Syekh Abdul Qadir masih kecil itu digawe titen-titen karo tanggane. Anakmu piye wis ngemik apa durung? Sampun. Oh berarti wis maghrib. Oh. Dadi kiwa tengene iku mudeng nek iki engko maghrib apa durung sebab si Syekh Abdul Qadir Jilani pada waktu itu mimik napa boten. Orang-orang yang seperti itu hal yang luar biasa di di di, di, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yo iya to Pak? Yus iya, memang ngoten niku manakibipun. Lah, tapi ada beberapa pelajaran yang perlu saya sampaikan tentang kelahiran anak. Orang dilahirkan itu dalam tanda kutip tangannya pasti ngakem ngoten iki. Ora tangan lahir kok ngene kan. Mesti mesti dalam dalam dalam perhatian kita nek ra ngandel mungkin nek nglairno tangannya bayi itu mesti nyengkerem. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa alal hirsil murakkabi fil hayyi. Ngono kok lali. Dalilun alal hirsil murakkabi fil hayyi. Menunjukkan seolah-olah dia ini kepada dunia seolah-olah dia memiliki pengharapan untuk dunia yang harap dicekrem kabeh harap dikuasai semua harap di pokoknya. Walaupun apa nak ngarepe arep dicekel kabeh arep dikuasai semua. Tetapi mabsutun aidin nasi ba'da wafatihi, inda wafatihi. Dalilun wa napa? Tetapi nanti kalau dia meninggal dunia, tangan seseorang akan berubah menjadi jebeber ngeten iki. Nek lahir mesti nyengkerem, nek sedok mesti jebeber. Ka'annahu yakulu inni kharajtu minad dunya bila syai'i. seorang-orang dia berkata, "Kang, lihatlah semua yang aku hasilkan ini kutinggalkan sedikit pun tidak ada yang aku bawa." Niki isyarah-isyarah kehidupan. Jadi uang urip lahir cepret mesti tangannya jeger. Tapi nek tak nopo mati jebeber. Sampeyan ana sing ngunggahi, "Pak, aku ndek ngene ana wong mati kok nyengkerem." Oh, iku stroke. Dadi sedurunge wis stroke ngene sik, ya mesti matine yo ngene. Tapi umumnya ngene lho, mudeng ya. Itu menunjukkan isyarah seperti itu. Di dalam bahasa hikmah yang lain, waladatka ummuka kayabna ada adam bakia wannasu haulaka yadhakuna surura wajhad li nafsika iyakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan mutabassim hai manusia waladat waladatka ummuka ya, ya ibna adam bahagia ketika ibumu melahirkanmu engkau dalam keadaan menangis orang ana wong lahir kok guyu ora lahir cepat langsung dingi apa dolanan ngarepan ngono Nek lahir cek ning guyu ora iso. Durung mudeng cepret langsung nangis. Tetapi wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wong sing nak kiwa tengene mesti guyu. Ibu eh guyu, eh guyu, meneh eh, mbahe ngantek pingsan. tonggo tonggone do melu bunga. Maka dikatakan wajhat li nafsika ayyakuna idza bakau hemas berusahalah dalam hidupmu dimana ketika nanti engkau meninggal banyak orang di sekelilingmu menangis sedangkan engkau tertawa bahagia. Jadi di Malek, ojo nek lahir awak dhewe mesem kiwa tengen nangis. Engko nek mati awak kiwa awak dhewe nangis gara-gara disiksa. Kiwa tengen tuh bunga goro-goro kematian kita. untuk min. Sapa sing mati tu kipcuk wah alhamdulillah lah iku aja sampai gara-gara nopo itu menunjukkan bahwa amal kita itu jel jelek demet-demet niku lah dikatakan tadi bahwasanya hamil itu paling sedikit pinten mau 6 bulan dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa hamil dan masa menyusui itu terhitung di dalam Al-Qur'an 30 bulan. Teman-teman, masa hamil, masa menyusui binten 30 bulan. Di dalam ayat yang lain secara khusus wa fisaluhu fi amaini surah Luqman ayat 14 Al-Qur'an dawahaken masa menyusui itu khusus dua tahun dua tahun niku setahunnya pinten ulang rong wulan oh, kok rong wulan dua belas bulan <clears throat> kurang ngombe misalnya dua belas bulan. Lah nek belas bulan ping pindho berarti empat, Lah tadi dikatakan di dalam surah Al-Ahqaf tadi hamil dan masa menyusui tiga puluh bulan. Lah nek wis di, diambil secara khusus untuk memusu, untuk menyusui itu empat bulan tinggal enam bulan. Loh itu luar biasa nih. Secara terpisah Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra di dalam surah Al-Luqman wa fisaluhu fi amain ini berkenaan kepada wasiat seorang Luqman Hakim kepada anak-anak beliau bagaimana supaya berbakti terhadap orang tua masyaAllah tiang sepuh niku. Nek sampean pun gadah piyambak nembih sumerep. Tiang istri niku nek sing jenenge sare, sandinge ana bayi, ana bocah, kono greget napa mawon otomatis mripat niku melek. Sret. Ngono <laughs> bapake bab ngantek. Hatta lu Lambimu kok terus kabeh diuyoi Pak. Oh, lagi ngerti. Mune diuyoi anake sampe mblobor sampe ngono mboten tangi-tangi. Lho apa yo kula contone oh, Ustaz Muhammad. Ini ibu niku masyaallah makane Allahumma ighfirli walidayya وارحمهما kama Rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku warah apa ampunilah apa Allahumma gfirli wali walidayya dan orang tuaku. Berilah dia rahmat seperti mereka memberlakukanku ketika masih kecil. Ngeten niki Mas, isyarah kula sampean dadi wong tuwa niku ya kudu sing rebayahu kudu sing napa niku bahasanipun sing kira-kira mulai kecil itu bagaimana kita mengasih napa nggih nek cara bahasane mengasih rahmat khusus kepada anak kita supaya besok anak kita mengingat kebaikan itu untuk dijadikan permintaan anak tersebut kepada Allah Subhanahu. Jadi kata-kata kama rabbayani ini mengambil mengandung sebuah makna bahwa wong tua nek pengen ditungakno anak, ya berlakulah yang baik ketika anak itu masih kecil. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW mencium cucu beliau yang namanya Sayyidina Hasan. Lalu di waktu itu ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak. Mereka tidak ada satupun yang aku biasa mencium anak tersebut." Bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Malayarham layurham." Orang yang tidak membelikan belas kasih, dia tidak dibelas kasih oleh Allah. Jadi dikulinakno no, no. Subhanahu, subhanallah. Kita di dalam kaitannya masalah wong tua, kita bayangkan ketika beliau kita masih kecil, orang-orang tua kita subhanallah, awak Dewi pipis di jam berapapun pasti kita tangi. Ya muga-muga mawon wong tuwa kula lan panjenengan ridho terhadap kita sekalian terhadap apa yang beliau pernah lakukan kepada kita sedangkan kita belum bisa membalas apapun Ya mungkin kita sudah bisa membalas tapi hanya berapa persen. Malah wonten kanca kula niku cerita gadah tonggo niku Mas subhanallah nembih dek dek dalu Angger anake dikandhani nang mbok kowe iku sing apik tenan karo wong tuwa ku ya mbok sing hormat tah piye. Kowe ngerti apa ora bapakmu ring biayai kaya ngono, sekolahmu ngene ngene. Anake bakal jawab, "Salah dhewe aku dilairno." Lho tenan nih, Subhanallah. Ada jawaban-jawaban yang kaya-kaya ya bener. Kaya-kaya ya bener. Bahkan ada orang mengatakan saya kan tidak minta untuk dilahirkan, mengapa engkau buat? Nah, memang. Ya salahmu dhewe resikone kowe sing gawe ngono jare ya Allah, nak untuk bilahin, Wes wis iku kan ora bantal diuntal. <laughs> Wes wis ana wong anak kok model ngono. Diamat-amat jangan sampai kita menjadi seperti itu untuk bilah dzalik. Nah, lalu setelah itu wayahrumu bil haidhi wan nifasi samaniatu asya wayahrumu bil haidhi wan nifasi samaniatu asya orang wanita yang haid dan nifas itu diharamkan delapan perkara delapan hal tidak boleh diamalkan demot-demot mbak diwantek ngelotok yang pertama as-salatu salat as-salatu salat Napa inggih Pak? Inggih. Suatu ketika diriwayatkan di dalam Imam Rawahul Bukhari ayat nomor ribun hadis 298. Diriwayatkan dalam hadis Rawahul Muslim nomor ribun hadis 80 dari sahabat Abu Sa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita secara komplitnya saya bacakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fi fitrin ilal musalla famarra 'ala nisa suatu ketika Rasulullah medal medal niku keluar dari rumah beliau untuk menuju kepada salat Idul Adha wakila salat Idul Fitri menuju kepada musola. Dikatakan di sini musola tempat solat, bukan masjid. Ning musola kata-katanya. Famarra ala nisa. Di waktu itu Rasulullah melewati beberapa wanita-wanita yang berkumpul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, "Ya masyarun nisa'i." Hei wong-wong wadon. Tasaddaqna. Kulinakno sedekah bersedekahlah kalian fa inni uridukunna aktsara ahlinna karena aku melihat kalian sekalian ini adalah penghuni neraka yang terbanyak ini dipikir kaya ngene iki sing lanang ya luwih akeh sing sing ngaji ya ibu-ibu ya ukur pinten ngono. Jadi ngalamat lah umpamanya. Halo halo. Ya jangan ngono, Dul. Ya, Memang yang saya omongkan itu salah. Karena di waktu itu para wanita bertanya fakulna fabima ya Rasulullah. Wanita-wanita tadi bertanya dengan mengapa sebabnya. Wakala tuksirna la'na. Kalian sekalian itu wanita-wanita banyak yang melakukan lakna. Gampang laknati wong tumbas bumbu rong rupiah delalah no bosok siji bawangi walah walah <coughs> dibuka bungkusin mbak cukup lo kok bosok ya ngono ku rampung to no. mboten nek model ibu-ibu mriku lho nek mriki mboten mriku nrocos kaya wong kemu Jane ya ora apa-apa. Ning sing dipokokne niku nanti nih. Wah tak dongakno warunge bangkrut. Lah iki sing dadi masalah. Ora dol, aku ora malah sing lak bojoku lanang lho malah oh berarti ku ketularan sampean. Ngono mau salah mumet-mumet. Lah ngeten iki nek ngertos ngene jenengan Mbak, Bu, ora kepengin to mlebu neraka. Lah nek ora kepengin aja nanti. Jadi kira-kira buka bumbunya nasi yang basak, masya Allah, basak bawangnya. Iki nek disambel rumah insya Allah nguleki ora kangelan. Ngono Setuju nggak kata nih? Setuju. Aja menimbul tendanya. Aku ingin tuku barang rodok rusak ngono aku ya orang laknati kok tenan. ya gur ngurut dodong ngono. Ya wes hati-hati ge bayar nggih ndandakno sik aku. Ki barang apa kowe rasah guyu-guyu ngono iki. Iya. Ewan. Kowe hati-hati aja kulino nglak mati. Ya nomor loro watak takfurnal asyir. Wani, engkau wanita-wanita ini adalah wanita yang takfurnal asyir. Ngufuri datang keluarga. Bahkan di dalam hadis yang lain takfurnal ihsan, ngufuri datang kesainan. Niku wis umum. Wis sing lanang direwangi banting tulang sampai tulangnya dibuanting-bantingno supaya <laughs> mulai supaya ketok tenaga tenanan wis bugawe jane mulai jam telu digawe badminton sik. Wah. Cene ketok kempringet. <laughs> Engko tekan ngomah, kuwi aku wis kesel kabeh. Ora ngerti nek ninton <laughs> Kula mboten nyindir ya gor ngamplengi ngono. Jadi ngufuri kesainan lah niki tiang istri kadang kesainan itu tiang jalan kadang loh nggih. Ning kadang-kadang lho dadine sregep e kadange. Kadang ngeten niku dikuf carane ngufuri ora ketok eh. Sijine dina loro ndelalah ra iso mbugawe lagi wis seminggu. Walah re ngomong, "Mas, Mas, kowe memang ra tau mikirno aku kok. Ora tau kata-katane." Ya Allah. Kok iso muni ra tau keke iki. Jadi mbok ya aja ngono nek ngomongku, Mas. Ngono masyaallah, masyaallah. Cerita pribadi mon nggih. Kula niku nanti ngedalaken loh ya, supaya niki ibu-ibu jadi rada bungah ngono tak critakno Wong lanang gua asal mbok hargai, Mbak. Masya Allah Hatinya itu akan benar-benar mencintai Anda sekuat apapun yang ada dalam hati orang tersebut. Wong kula niku nate sijine rasah nate alake wae. Lah waya lagi sepi-sepine. sepi Bojo iki takon. Bah iki engko anu blonjo, Bah. Aku ki jawab, iki nek mbok bengke blonjo, iki ana sejine perkara sing dadine mengko gotang. Wis ngalah wae blonjone sesuk dina iki aja. Niku alhamdulillah wanita-wanita sekarang itu jawabannya nyenengke. Oh, muga-muga ya wanita mriki barang Allahumma Bojo kula niku alhamdulillah ring jawab enak. Ya wis nek ngono aku tak pet gawe pecel wae bah. Nek pecel kan ora usah blonjo. Sebab nggen kula niku kotane wonten wit-witane kathah nun. Dadi <laughs> dijipokke godhong-godhongan napa gur digodhog dige pecel dipangan bareng-bareng. Itu sudah masya Allah. Jadi bagaimana wanita itu adalah kadil'i seperti tulang rusuk. Dulu Habib Novel pernah memberikan keterangan kepada saya, mengapa wanita disamakan Rasulullah seperti tulang rusuk? Karena untuk menjaga anggota tubuh manusia yang bagian dalam, khususnya perasaan ini supaya orang gampang kegosek. Mendengar jawaban seperti itu, wong lanang langsung yes, ngono langsung bus, bunga masya Allah, alhamdulillah wanita-wanita sing gelem kaya ngoten niku. Wong lanang iku langsung bukan kok langsung mlokro, bukan, malah justru semangat berarti aku harus membahagiakan istri saya. Ngono. Saiki ora lagi ngomong duwite ora duwe wis Nauzubillah ya Allah. Sing lanang takok Bu, lawe wis manteng apa durung? Wah, ring dijawab telung jam. Takok-takok lawuh bierang kaya ngei bondo wae. Wis tengar dengar. tengar tengar. <laughs> Ora iki. Ya saya pengalaman gara-gara weruh sampeyan ngono iki misalnya aku. Naudzubillah nih. Jangan niku jawabane sepele to. Dereng Pak titik. Bu wedange wis ana durung Pak, dereng wonten anone gendise ngono. <laughs> Piye to bukering mbok kering di? <laughs> Dijawab ae ring jawab. Kalau wingi sing untal sinten nggih? <laughs> Alhamdulillah nggih. Aling iku wong lanang sing tidak tahu diri ya kudu padha-padha iso nutupi. Wong lanang akan berlaku jujur, wong wadon yang menghargai. Aja malah sing lanang jujur ngapurane dek ora ana dhuwit. Ah, dikira SMS-an pacare wae ngono. Iki sing dadekno rumah endonya ya ngene iki. Oke nggih. Lah iku mestine ya ampun, ya wis padha nutupine. Nggih Mas, nek memang dina niki mboten, pun masyaallah. Pun wis pun wonten sego men disekali-kali dilawai, dilawuhi uyah ngono lho pun enak. Ora beda adoh karo upil. <laughs> Atau asin-asin piye ngono tane. Lho iki kudu ngono, dadi wong wedok ku kadil siap lentur Al-ghalimah, wanita yang lentur, fleksibel, mampu mengambil celah-celah tertentu. Bagaimana wong lanang supaya orang gampang susah, ora gampang mumet. Ngono ku wong wadon. Allahumma Alah wis, masyaallah nek wis ngomongno tiyang istri niku kula namung matur beruntunglah seorang suami yang memiliki mar'atus solihah Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan yang luar biasa indahnya. Sedangkan yang paling indah dari keindahan dunia adalah istri yang salihah. Ya Allah, istri yang salihah adalah istri yang melihat suaminya selalu dalam bahagia bahasa rahmah. Welas, masya Allah, yo yo Bujuku sini oleh aku kok awake tambah kuning, kuningnya kok ya nuju ring ireng ya. Ya Allah, semoga-moga ya Allah berkah irenge bojo kula dengan tampih amale ya Allah. Ngono. Waten digawe nongon Masya Allah, Orang-orang dulu, wanita-wanita zaman dulu, para wanita solihin Para pala wanita miliknya orang-orang soleh dulu ketika suaminya pergi bekerja Istrinya berpesan, wahai suamiku ingatlah sesungguhnya anak dan istrimu sangat mampu untuk menahan kelaparan. Tetapi anak dan istrimu sangat tidak mampu untuk menahan api neraka. Jadi seolah-olah suami bekerja, mas sing jujur, mas sing tenanan, sing jujur, sing lillahi ta'ala. Kamu jangan khawatir pulang tidak membawa apa-apa, kami tahan untuk masalah kelaparan. Tetapi jangan sampai engkau membawa kepada kami rizki-rizki yang tidak diridhoi Allah. Sehingga nanti kami diseret ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman-zaman akhir ini wong lanang Arab metu mas awas lho. Sanggere orang nggo dhuwit akeh usah mulai. Bunuh. Ya, nah, Ismu mugi-mugi Allahumma Nah, mung main sekarang jenengan-jenengan sing dudurung payu-payu gue mau. Wong jenengan kini nikah sarate syaraté gur kulang kalih tok lho. Kalih sinten <laughs> Ya memang niku tok sarate gur kurang kalih. Kalih sinten ya. Iya. Kanca kula wingi wah dengan bangganya mengatakan pacar kula kuatah Pak 16 sing nolak 17. nah, <laughs> mulai ibuke mbahe wis nolak kabeh. Bon. Lalu ma'ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Gampangane Rasulullah setelah itu mengatakan alasan yang ketiga adalah Beliau menganggap bahwa wanita ini memiliki kekurangan di dalam akal dan di dalam agamanya. Dibandingkan lilu birrajul alhazil dibandingkan seorang lelaki yang alhazim sing lelaki sing gampangane sing dikatakan lanang tulen ngono Orang sing genep ini dibandingkan ini lelaki ini wanita seolah-olah najisot orang-orang yang di bawah ranking lelaki tadi. Mengapa? Dikatakan kulna bala qala fadzalika min nuqsani akliha. Eh, napa nyun ngapunten, ukulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Lalu wanita tadi bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau jadikan alasan mengapa kami dikatakan kurang agamanya?" ataupun kurang akalnya. Lalu Rasulullah menjawab, "Alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadati rajul?" Bukankah engkau tahu wahai wanita bahwa syahadah kesaksiannya seorang wanita itu satu dibanding dua orang lelaki. Jadi wong lanang siji neng nek wong wadon dadi seksi kudu loro. Nek wong lanang cukup siji, nek wong wadon kudu loro. Mengapa? Kulna bala. Di waktu itu wanita-wanita itu menjawab, "Injih ya Rasulullah." Faqala, "Fadzalika min nuqsani akliha." Itu menunjukkan bahwa secara nilai akal Allah Subhanahu wa taala memang dadekno manusa niku wong wadon itu setengah daripada akalnya seorang lelaki. Tapi niki secara umum, kalau kita temukan hal-hal yang khusus, ana wadun wadon kok lebih jenius, lebih hebat, lebih piye, ini tidak mengomongkan masalahku khusus ini yang umum. Lalu alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Lalu Rasulullah mengatakan, dan bukankah ketika wanita itu head, dia tidak sholat dan dia tidak puasa? Kulna bala. Wanita tadi mengatakan, injih ya Rasulullah. Faqala, fadhaliki min fadhalika min fadhaliki min nuqsani diniha. Itu menunjukkan bahwa memang wanita itu kurang setara secara standar keagamaannya. Hati-hati sing lanang salat, dia menemukan darajah-darajah indallah, tapi wong ladon istirahat. Wong lanang wayahe poso Ramadan, oleh berkah Ramadan wong wadon istirahat. Salah, tidak ngomong ke salah, tapi ini menunjukkan sebuah hikmah yang luar biasa. Dimana kalau wanita ini menyadari Mbok yo Anda itu ngakoni seperti yang Rasulullah sampaikan lalu kita ngakoni bila suami kita di dalam urusan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah memiliki nilai lebih dibanding kita sekalian. Sehingga ya apapun bentuknya seorang suami adalah pemimpin bagi seorang wanita. Nanti nggih? Jadi walaupun modelnya wong wadon duwe penemu sing apik, brilian, iya, tapi nek jenengan sudah memiliki suami, standarkan bahwasanya penemu panjenengan itu no rodok nompo pilih penemu sing model ngoten niku harus Anda komplit no dengan penemu niku suami kita. Karena apa? Rasulullah sendiri menganggap akal kita sebagai akal wanita itu lebih kurang daripada akalnya seorang suami. Niki secara umum, dene sakniki ana sing lanang ongah-ongah, sing wadon sing pinter ya wallahu alam bisawab. Sing lanang glowor, glombor tok us ngilar ngiler tok. Ya wallahu alam bisawab. Tetapi bagaimanapun ngeten niki supaya dadi komplit wanita kok memiliki peneman Mas kula dinten niki kok anu ya Mas duit niki kok kepengin badhe kula tumbasaken niki niki niku pripun nggih ngono kenapa karena ini akan menjadikan nilai suami menjadi pemimpin yang sebenarnya. Aja wis tukokno taktek-taktek iku lagi ngomong lho sak tukokno oh, setuju karepmu ora ya karepmu ora setuju kono dolneh Lah iki momen. Wonten ngenten niku. Wong ya teko. <laughs> Nauzubillah min. Lah nah, iya ampun mugi-mugi wonten manfaatipun. Jazakumullah sampun jam 8. Boten usah tentang pertanyaan niki pun sak jam bejeng sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم الله منا ومنكم تقبل يا كريم